الحمد لله الذي أنزل عليك من الكتاب الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من أخيره الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلناك من رسول إلا رحمة للعالمين إنا لعلى هلك عظيم Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutami mama karimal akhlak. Juara sekali tak menyangka ini tanda akhir zaman di mana para pemuda semangatnya mengalahkan anak-anak baheula nu hirup keneh ayeuna. Saya pernah dipanggil di Spora dulu Kang Sony Sad kunaon barudak ayeuna ya. jarang di mall, jarang di tempat hiburan. Lain awal saya tik seberapa duit meureun cek saya teh. Ah lain sana. Jadi yang happening di Bandung sekarang tempat itu dua lapang bola jeung masjid. Maka enggak gaul kalau enggak ke masjid. kemana wae atuh gaya wayah kieu kekunoan diskotik mah kuno ya maksiat porno nung kekinian mah nuka mas ayer the real man ya the real man go tuh mas ke masjid lah sebelum ke masjid kan lah sebelum disolatkan wuduk lah sebelum diwudukan Pepatah mengatakan hidup jangan besar kepala Tong gede hulu bising tasuk helm Rek itu wae hirup maut tukang mencit ke maut kemari itu nah gitu tukang mencit geser-geser beres mencit mana nanti pencit ku Israel tak sama orang yang mencit teh ya, pencit nama yang sedih Rohingya bertur mencit sapi yang mencit orang Islam doakan saudara kita di sana ini hati aslinya teh ongkos ini teh Eh, tong ditinggal di letik mah cabakan mah gedean. Ya. Saya dipanggil di Spora. Di mana, Tet? Ah, tong nanya ke anak, Tete. aneh para pelaku pelakuna. Dipanggil lah yang empat geng motor yang satu bersatu bersaudara itu ya. Briges, Monlek, XTC, ngumpul. Tanya jawabannya sepakat. Nah, nongkrong di mall tempat hiburan hari gini Kiamat sudah dekat, zaman mau berakhir. Jawaban budak menderita rato. Ya. Jadi Allah menitipkan agama bukan semata hanya ke ulama ustaz. Udah maut masa dua, Rok maut, bayi mati, numajahna wafat, reman pensiun, didi petet dipensiunkan. Oga Saputra di puncak karirnya wafat dokter Oswe, dokter Mao. Oh. Ya, lain dokter gitu. Jadi aku berasa nggak enak Dokter Os kora kene kasep pira terkenal can kawin maut ternyata penyakitnya tahu nggak mah akut dah yang benghar mah tuh kudu loba duit ngirit kedahar isuk-isuk energen 1500 tiberang lapar oke jadi ring menunda rasa lapar penting Roma. penghasilan awal tiga wayang dan awan kan gue suka gaya lo Dokter Oz sari syariatna mah jadi ngurus kesehatan batur dan ngurus kesehatan di tetap Paur enak orang Islam terurus mana sorangan. Layak kau minal Islam ilas muhu, tidak ada lagi Islam kecuali namanya saja. Tapi kayak Islam KTP sinetron jadi nu bakal minuhan surga engke lain jelema tapi KTP. Kusabab KTP KTP nama is layak kau minal Quran tidak ada lagi Quran ilas rasmuhu jadi kaligrafi saja tidak jadi hiasan hati walayam minal masjid tidak lagi masjid illa bunyanhu kecuali bangunannya saja bersyukur masjid ini luar biasa penuh insya Allah subuh ke penuh amin Cekap ku amin datang ke dia subuh penuh ku amin ya. lain ku amin Nanti pagi yang mau ikut saya sholat subuh di Gria Caraka Antapani sama komunitas NMAC yuk norek gabung latihan membentuk alarm biologis pakai motor tank GPRS gaspol rem saetik mau adan ini ke masjid jadi motor nanti jadi saksi di akhirat teh sehingga sapi nu dikorbankan ya teh kendaraan kita ke akhirat Entah karunya anu sapi hiji ketujuhan boncengan pesertana nu genep lalaki nu izin ini ini si nini bingung numpak diharap sieun ti jongklok di tukang sieun merosot akhirnya digencet ku bapak-bapak sakomplek nu limaan si nini berembentak tahun isuk mah tong hiji sapi ku tujuhan atau tujuh sapi ku hijian gaya teh menang tuh hidup gitu ibadah kau, ya mau domba segede anjing hayang di ngaranan epi epeni jawab pilek domba nate peso dicabut pingsan ya aing milih domba tong nu pilek ke Allah mah kudu hade berarti mun domba pilek eta can manjing dipencit budak kene butnya hololeho yang terbaik yang terbaik bikin kalau malam tanalul birratum piku mimata hibun tidak termasuk kebaikan kalau belum memberikan apa yang dicintai ibu-ibu memikirkan kalau nu dicintai ai kurban teh menyembeli sifat kebidatangan dari yang kita sembeli kurban tiap tahun ai sifat binatang diurus wae kumaha sifat binatang tinggali hayam diauran hut Batur nyemputkan jebret. Batur macok jebret. Dahar itu ributnya. Kan orangnya gitu ibu-ibu. Lain dia belah ditungan kerana dia. Salaki deketan Batur jebret. Ya, salaki di SMS Batur jebret. Oh berarti ibu lo bang ada daging hayam. Kesipatan pat ayam. Kalau memang kita paham agama, tidak termasuk kebaikan sebelum memberikan apa yang kita cintai. Itulah yang terbaik ama. Ibu cinta kasih laki. Sedekahkan. Nah Ustaz jadi kadinya. Ini ahlak. Kan temanya harap. Ya. Ahlak remaja. Ya. No, nah, harap teh. Alat remaja masa kini ya kekinian ya ke masjid. Jadi Islam itu terbangun dengan akhlak, dengan humble, mengajak tidak mengejek, setuju? Merangkul tidak memukul, setuju? Membina tidak menghina, mencela tidak mencela, mencinta, menyayangi tidak menyayangi kia satu bersatu bersaudara guna. Ini Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi itu kalau perang ya, makasih ada dari BFC Bandung Fighting Club di sini Rimbil, ada dari Azikro Bogor, Alhamdulillah ngajak datang. Ya, Rasul dulu kalau perang sekali nonjok mati musuh. Berarti gagah Rasul deh. Tapi mereka masih di Ciduharma diludahi langsung nggak membalas meludahi lain teboga ciduh catat gak penting bingit gitu loh ciduhan seret lawan toh lakwel Loh bagaimana ciduh jeung hujan nah itu nyeri hati hujanan tapi kaciduhan mah nyeri hati karena kolbu kalau kolbunya sehat ciduhan baik apa deh isukna ciduhan deui lah bukan nebo isukna ciduhan deui nya kumah lah pas nu nyiduhannya yang ngeludahinnya sakit pertanyaannya adalah siapa yang pertama menengok orang yang ngeludahi Rasul jawab dari jumaahan Rasul ternyata puncak ahlak mah nanya kanu ngewa mere kanu ngorek koret sanggup teu? Rasul diciduhan tengah lawan coba mun Rasul nang Ustaz Epi baik kayak ciduhan serot dengan lawan dan dengan ibadat sabar Pokoknya kedua di ciduhan serot mau kanebo Pokoknya katilu ciduhan yang enggak lah ada apa yang gung badag pas ngadengin nu ciduhan nanya nanyakan orang kemana nu istiqomah nu biasa ciduhan orang kedamang cenasan saat itu Rasul menengok dengan hambalnya, tapi nong Ustaz Depi bahkan beda karena bukan Rasul kunaon bray hiduan teh teh koma peap ciduhna butuh ciduh sabar tengki telepon Bang datang, ya Rasul bukan begitu dicabak, diusapan, didoakan ternyata bukan muslim sampai akhirnya masuk Islam tahu kasus Rohingya Kenapa mereka tertindas? Karena minoritas. Di surat Al-Buruz ayat terakhir tidak disiksa kecuali masalah keimanan. Tapi kenapa? Kurang keras? Saya bingung dengan ibu-ibu dikerasin KDRT. Terkeras ngambek. Hei orang jalan lah tuh bu. Ambil benar. Siap. Bingung Pak Wewe mah. Katanya tidak suka kekerasan. Tapi muntah keras ngambek. Ya. Tapi perempuan itu diciptakan luar biasa. Bapak kalau punya masalah berat, bawa apa ke perempuan, pasti selesai. Kenapa? Karena perempuan selalu benar. Saya juga kasih tuku. Iya, iya. Kembali ke lab. Ini ada empat mata ya. Tuku ada ini ya ah, si ibu. Terus ah. ngebahas beras. Ya. Sampai di mana tadi? Oh, rohingya, rohingya. Ngeri. Tapi TV memberitakannya hoax itu bukan masalah agama cerita pun masalah teroris banyak orok teroris orok dipencit amewe diperkosa dibunuh lihat ya perasaan nggak enak maka negara kita menguatkan bineka tunggal ika saya baru mengerti Kenapa harus bineka tunggal ika lain bineka tunggal tengah? Bapak baru dak BFC ya karena mereka di sini minor Kalau islama cicing yang sesage mau nggak ganggu setuju Islam tidak pernah mencari musuh tapi ketemu musuh sorry to say kudu lari betul tidak kita doakan saudara kita yang di Rohingya orang mencit sapi itu mah mencitan dulu orang ngeri Myanmar hati-hati ini bukan berita hoax saya kemarin ngupload terakhir, akhirnya apa? Error Instagram saya. Padahal orang lumayan. Gara-gara ngupload, itu video rohingya dianggap Hati-hati, saya ingatkan Muslim Indonesia jangan terlena. Hiji mangsa mun eueuh kegiatan jika kia dikitukeun jika di Rohingya da itu. Maka berjamaah. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah seperti ini. Allah bahagiakan kita nyeri hiji nyeri ka satu bersatu bersaudara nggak hiji mau apa hili papisah mau jadi dua orang mah mau dijajah mau aslina nah data dijajah ge hidang orang tomboro jeng batur jeng dulu sorangan di arah dua aslina jika dong marek dipencit eta babaturan ke dipencit ngadu we malam ini cek doma malam terakhir bagi kita cek sabi teh ganeng mah ya. nah dap ganeng mah da doma mun anjing mah ganeng jing stres mang cek doma teh urang suka naik di pencir ngedahnya euy jadi hayam cenah saya kamar tadi dikorbankan eh cek sapir teh lain sapi Effendi tapi nak cek sapi teh sirik ya orang mah ngestakdir jatah jatahna ibadah si ikhlas we Lo orang mah sirik mereka hayam hayang hayang mah tara babi ngilu komen yang sapi penek babi ngilu komen matakna jika aing tong asup Islam jadi tara dipencir cina kandeng anjing cina aing mah ngobrol aja lain Islam Lalu ternyata hayal nu disirikan ku domba teh lebih tiheula dikurbankeun keur konsumsi panitia kurban. Cek sapi teh tuh nya tong siri paeh mah bisa diukur ku perkiraan. Yang jadi masalah bukan kematiannya, akhlak kita seperti apa sebelum mati. Ayo nu maot keur nguseur, Pak. Denying sinan nguseur. Teh keren nguseur Ayo eh, maaf kabok kabatot gurame pae lain nyalahkan gurame aja datang didinya karena Israel setiap detik ngontrol ngecek kuota usia kita sebenarnya gigade sih waktu Olga Saputra berobat ke Singapura kita yang yang selamat mukmawat. tapi kan Israel Jakarta nelfon ke Israel Singapura soal kata kali soalnya Kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa, betul? Kullu azal musamma, semua ada masa expirednya. Kullu nafsin dha'iqatul Oh, Hati-hati mang, perasaan gak enak. Jangan merasa cantik, gagah, ganteng, ahli olahraga, sok miluan jumlah repon borma. <laughs> Sehat. Salat mati tidak harus tua dan sakit. Betul tidak? Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu maka jawaban yang dipanggil di spora jadi kunaon kemana sih jawaban mau berakhir pak karena kiamat terbagi tiga satu kiamat wusto kiamat pertengahan dengan banyaknya bencana seperti di Rohingya bencana tak ya, dipencit berjamaah ya terus kiamat sugro kematian seseorang eh jelema nincak ti kotok maut dan ti kotokna ya boman ya laptop jelema ngorong maut dan ngorongna kulingis ayah jelema kermoyan maut temoyan nara kareta atau pakai headset misteri kematian itu misteri sebab tempat waktu Coba kalau maut dan di masjid, husnul khotimah. Walaupun belum tentu. Alus mana preman maut di masjid, jeng ustad maut di saritem. Jawab. Preman maut di masjid, pau jeng premana. Apa maut tak kunaon? Mau ampli ke setrum. kamari nah, ke ayah di Bekasi nu sholat mau ampli di duruknya Ya, ti Ustad mau di tempat prostitusi mungkin kerdawa peng berburuk sangka bangsa kita hancur karena tergesa-gesa menyimpulkan. jual mau ngebut susul, carekan, kela. Kurang mana yang ngebut? Daripada enak motor sana. kan menyesal cacak-cacak kehadean kegorengan kehadean ge bergesa gesa aja jadi asik salat kenapa banyak terjadi kerusuhan karena diakibatkan salat rusuh rusuh salatnya banyak kerusuhan aslina tidak rapat salatnya banyak perpecahan geus tengah guru nabi maka luruskan dan rapatkan tunggu bahasa Arab bising tengartieun Ngono masuk Araban lah. Saur subuhkum. Bari itu jelas. yang teh saur. Saur. Harus luruskan dan rapatkan. Mun barudak ayo nama saya mau memimpin barudak sholat, barudak jalanan, rapatkan dan rebonding juga. Martin, luruskan maksudnya. Gaul kan gaul. Ya. Penyebab kehancuran itu orang tidak mengindahkan salat. Malam tan tahu tuh anil fahsya wal munkar lam yazdad minallahi la bu'da. Barang siapa yang salatnya tetap dilaksanakan tapi tidak mencegah kemungkaran dan fahsya, bukan dengan salatnya itu mendekatkan ke Allah ila bu'da, malah menjauhkan. Nauzubillahi min. Ini yang dimaksud fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Karena hilang rukun di dalam sholatnya. Rukun apa Ustaz? Rukun tuh maninah. Rukun tenang. Sementara yang dipanggil oleh Allah kelak. Ya tuhan nafsul mutmainah Tenang itu bukan dengan banyak uang. Ala bidikillah tatmainul kulub. Hanya ingat ke Allah hati jadi tenang. Cantik, ganteng bukan penyebab bahagia kamu muncul tercantik yang terganteng cantik ganteng tuh relatif nomutlah, mutlak no goreng money is not everything uang bukan segalanya but no money everything is nothing tapi itu bukan duit liar oke okay, sih lamun bahagia ayah di duit mau ayah nu ngajeleng tiga kewe meren kamari eta dua orang anak perempuan cantik adi lancet berjamaah bunuh diri kompak tetap orang dia nggak cicing di dia ngenahan komplek mah tongsok gagayaan bukan duit lewi beli imah di apartemen saya nyatakan nggak usah lah nggak usah lebay nah ustad juga nu ngaharamkeun henteu nan ningali kamari nanaonan teu nanaon nanaonan geus tong meuli imah di apartemen nah ustad mahal terus awal tukang cuanki menipain lipain sape lempang teu hujung tatangga eh, hese popoe tapi kan fasilitasnya Ustaz eh, kolam renang Allah kolam renang ya jelma masyarakat buktinya itu dibeli kolam renang aja kolam beton atau bubu, vokalis Linking Park bunuh diri ranking dan rating tertinggi kematian disebabkan bunuh diri hari ini menduduki ranking pertama. Kunaon ieu jelema? Teu bahagia. Teu bahagia mah satu jalan. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya ingat ke Allah hati jadi tenang. Lawan tenang mah tegang. Kenapa tegang? Karena jauh dari Allah. Kalau cacing bahagianya di mana? Di tangan kalau burung kupu-kupu bahagia mereka ketika terbang. Kalau ikan di air. Kalau manusia di mana? Di agama. Tongsok lebay ibu-ibu. Terngurus taman ayah cacing. Karunyanya cacing di tanah wae. Sina outbound ah karena bubur kacang. bubur kacang geluh cacing pae. Manusia ingin bahagia jauh dari agama, mimpi keles. Banyak yang stres. Aslina, maka beruntung kita masih peduli ke agama. Tidak aja nasrullahi wal Kalau merasa kemerdekaan yang Allah beri kemarin hari 72 tahun yang lalu itu belum merdeka, baru dihantar ke gerbang kemerdekaan belum masuk kemerdekaan di mana merdeka na ki ihwae maya 2000 ngising kilo ribu ki ngising goceng apa bukti kita belum merdeka mungkin ini cara kelak sok ngaku habit kita sama konon sih mungkin di sekolah saya lepas merasa tidak aman, lepaskan. Jika ke umroh, tetap di sini ke umroh. Gitu. Dibiarkan bebas. Bebas. Lepas. Sapo poe di tanah air bertahun-tahun di penjara, stres nepi kagali tuh. Cuma yang galing mah kudu ka salon calanaan mah. Eh. Taker ihroma ah. dilepaskan, si wiper teh bebas. Tapi kan saya yang nyabak ajar aswad Cuma kung badak Mungkin nggak ya Aku pegang ajar aswad Tapi ah tidak azam bakal Allah ah Ikhtiar ah Keguhan emangnya Orang yang nyabak hajar aswad Bisa gitu tadi ya nuletik mah sok boga kalau nu penek mah sok pinter na sirahna deket ka nu beuteung so terus ustad kumaha carana yang yang bakal jalan aswat cicing tungguan kalau itu jalangkung ya. asup kan langsung bismillahirrahmanirrahim set Cedak lagor karena mik cedak cedak karena iyo karena iyo karena iya beng, karena iya ah dikit eh. asa korma buruk keluar deh lima menit set nes nes tak ingin saja aswat set anaknya nurutan ustad tuh set nurutan jurusan tadi kurang mah lima menit setan tiga menit terus balik deh alhamdulillah set sudah itunya ajar aswatnya biye ah sia lain ya salah nyambak mah Artinya naon? Bebas, we di ditu. Di dieu di penjara tuh. Sok kunaon mengeski geus kieu ngabari gidik. San merdeka berarti merasa tidak nyaman, tidak aman, menghantui. Metode ngabari gidik balik ngajian di diamalkeun. Biar kitanya tidak mistir, suka cair malam Jumaah, suka yang ngabari gidik, entong busri kurut bulu punukna. Ini malah ngabari gidik. So bener sih kunaon mun geus isuk ngabiri gidik eta teh kunaon dina Islam berakhlak kalau masuk Manusia itu harus baca doa kaki kiri dulu. Allahumma inni a'udzubika al khubusi wal tos arapa antara diamalkan. Kenapa harus berdoa seperti itu? Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan betina dan setan laki-laki jadi nu asupna laki nu asupna betina sok ngaharewas juwas bisu karena celi bade sarang eena moal sok beda loh jejak awewe mah kunaon lalaki hitutna lari karena deket kan umik hehehe Kenapa? Ah, cerah ibu-ibu ya Ustaz. Perhitung tarik berarti dekat karena ampli. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum hulqan. Sempurna seorang beriman itu kalau ahlaknya baik. Makan tong riwe lah. Ninja Hattori nikmati perjalanan hidup asik tong riwe. Ahlak bukan hanya di pakaian, ahlak dari perilaku. Kwc nu kencang heula, ka kartuhu nu ka masjid nu katuhu heula. Berarti tibali, ka masjid nu kencang heula geus nganggap masjid WC tah. Ka WC nu katuhu heula paingan bertah di WC. Bari ngaparkeun Quran di Cileupeungna teh. Maka hati-hati memilih pemimpin, mereka milih presiden, menteri, wali kota, nggak do apa itu doa suka WC. Menuletik teka, teka pikirkan kemana gede, nah hayal. Maka Nabi khawatir, keberadaan terar kucucuk munding tapi kutulang peda. Yuk belajar lagi yuk, doa bercermin. Sok mun ngendeng teh teteh saha teteh. Menjadi ngendeng teh saha. Nukatuhu jadi kenca, nukenca jadi katuhu. Saya menelponnya. Banyak yang komen, Ustaz, suaranya kayak yang sudah tua sana. Pas ningali kema juga geus baon. Goblok. Sok bercermin apa doa anak Allahumma santa halki apa? Allahumma santa halki fahasin huluki. Ya Allah, baguskan penciptaanku ahlakku sebagaimana engkau baguskan penciptaanku diajar nungkar itu biar tahu diri pas ulin ke kebun binatang ngerendeng yang kandang mana memang gagah urang teh gagah ente ai kasep mau salipi mangan payu daripada nu aya di dia GGM ganteng-ganteng mau bazir kasep tapi tepayu payu nah yang nah, sok kasinggung kan, oh, sok mandang termasuk orang giri mekar kan. Membutuh saya tong ribu nanya teh kata ani. Eh, ah. ya, ya, nanya kata ani. Ayo tarif Ustaz Epin sabarah saja, memang orang odong-odong. Saputran tilu ribu, nges tong ribu, tong ribu ada iya, maksa nanyakan tarif ah, ah, na maksa ah, kan enak naik daun nyebut kan, ya ya aku nggak pasang tarif Oh ya masalah sosmed saya agak keganggu marahnya pas ngupload rohingnya, jadi riwuh jadi banyak seperti dual akun gitu terus banyak uploadan pengajian iklan yang hilang terus Facebook ada yang hacker terus ketika saya klik Play Store itu muncul banget saya loba bising nakil bu ada yang so mengaku manajemen Ustadz Epi lalu menentukan tarif minta DP Ustadz Agim pernah dulu Hanan pernah hati-hati ya Uh, buat tarifan Ustadz Epi makanan saya prinsip kurang mah butuh amplop butuh esina satu lawas nanya jumlahnya tong ribu lah dakwah terik nempi kuma diharga kuma sama nan kolilan ditukar dengan harga yang sedikit tapi kan Ustaz oke okay, bu, jelema boga pemajikan nih ngerti Iya, menurang nang tuken tarif, ya akhlak kurang nantukan saja 5 juta jelmarek 15 juta kehalangan ketentuan itu, ya bener tuh bebas ya jeng saya ya Ustaz ngajualan ayat ku harga seetik ngajual ayat teh Mun anda menuduh saya ngajualan ayat ku harga nu seetik bayar sing mahal jadi ulah memutar balikan pak, dah Dilir nyawa jadi ustadznya mentak begangnya. Jadi mun ustad epi lieur nerangkeun anak tong egois. ustadz lieur teu heula. Nyawa teu kitab ustad. Kita butuh harti, kita butuh teka harti. Gundul nyawa Ibrahim teh uh, jabar jeberan. Ibrahim dibaca ubar hayam. Kaifa Ibrahim keyep ubar hayam. Liur mata tarangna lega. Bukna murudul. Kudu macar kita bunuh hese dijenggut. Nu jabrik wae teh kajenggut. Diterangkeun kadon don Jabang kitabna jutaan. Mentak besar Epin eh, rangkeun lieur hampuranya urangna lieur tieulah jadi kuma tuh Ustad orang diajar liar berjamaah we ame ninggalin liar ke liar Ayat tuh tukang korsel ongkek ayat, moal karena biasa liar nu mana mah naik korsel naik ongkek wae mayar ya di luar kenyataan sudah begitu memusingkan yuk kurang diajar pusing di jero masjid ame ningali nu pusing teh pusing ting da biasa liar tapi liar bener orang lain ngali liar diri contoh kunaon salat subuh dua rakaat salat duhur opat rakaat teka arti kan cek logika mah aing meunang arisan ya semangat eh, sholat subuh teh dua pada isuk isuk segar keneh duhur kehoream opat kudu nama cek logika namanya duhur dua subuh nu seger pret ah awal dua wae keberangan pernah jagonya Enak loba aliran anyar salat duha makai kunut tong jadi fitnah tanya naon mang salat duha makai kunut <laughs> salat subuh keberangan Salat subuh 8 rakaat jawaban nanti simpel jengker isuk. Orang jengker isuk dirapelkeun. Lain gitu Pak Ustad. Dua WA halus koma 8. 10 atuh Mas kagok kaplenkeun kencur Teu bisa. Dah kang lieur eta teh. Nya. Ayeuna hitut batal. Hitur setik batal. Batang nggak wudhu mah. Itu gede batang. Batang. Itu jembukurnya. Batang. Lain bata ome. Teka artinya. Tapi ku iman mah beres. Irung ke teka artinya. Kamar anak itu gaya. Nepi ke masjid kosong. Nong adan, kadon edan. Ayalah sholat dijawabku insya Allah. Kaulah. Bapak ngomongnya juga nu bener. Ya, Mang ngaji mah. Ayo kadinya ngirim Mekar. Ah, alhamdulillah. Sad apa itu ya, mah masjid di pondasina masjid eta mah nah cicing main di jalan alhamdulillah tara kagoda kudu ngaji cenah alhamdulillah tara kagoda kudu ngaji ayo atuh teh ya. ieu gitu, ieu kajian moga ah, sieun ria koplok teh teu ngaji nu ria omong ngaji nanya mah ah rek rek ngaji we ada proses hirup banyak mau loba gitu nu ngaji ria loba sih so mengaji nyawa handphone kurang sempat GR tak ku jamaah nu kikian sugan suganti ngamera urang kate ngamera manehna sorangan kaciri tinu letahna digege. mau dagang letah online nyari awal tuh caption teh nyari awal tuh update status teh gituan lah eh, tenan awan kan hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus tapi kak sholat nyen status jangan ping aku karena aku di rokaat kedua edan tuh berarti tiap ganti rokaat tiap ganti sampai babaturana arate asli nama ngetak ke sholat mana gak percaya me aing sholat nggak bohong yuk foto orang keruk nyeri awak tuh status saya sampai status nyeri awak nagi di status kan badanku nggak enak pret lalu babaturana komen mana yang badan ngena mani kumasako Rena naon kan? Sok ya loba yang status sedang mendengarkan kajian Ustadz Epi Effendi dalam kurung Ustadz EE. Atau jadi setting ke ngaji teh ya ahlak di pengajian. Atau Ustadz Epi didinya, nah tuh di upload di Instagram eh lucu mana? keren mana letik si awak nama jadi chatting karena kita mah ngaji nanti ngaji brut Ustaz ngomong ya chatting Ustaz ngomong popotoan tenanawan tenanawan cara kepangi era merenya simpen handphone nali nalikan jilbab baturan, momen anu nunutan cece situ rek ngaji rek sare tinggali nu mana itu nu nanya yang soal coba lama rek sare mah di imah we nya teu meunang teteh arah teu mun teu ngomongkeun batur banyak Ntar sama keluar di grup pa ngaon hambur baterai bung bung bung bung segala di komen tiap tiap ah, bising maut kerki gituan akhlak lebih mana nyekal handphone yang nyekal Al-Quran? Jujur, saya kemarin lempangan di BEC. KB apa? Sat, no, jika istri ke tuh penganting mana? Oh, oh, nangan handphone, lain nangan Quran, maya handphonean. Oh, atutan, ayah ge handphone, ayah Quranan. Hati-hati ah, handphone ayah Quranan, kabawa ke WC, kan Quranan jadi teberkah wahyuna palingan hafid di mana tapi masalah tidak selesai nuji'at fi barokatil wahyu layam kominal Qur'an ila rasmuhu does not every minute practical life give to the life of your theory. Manusia yang beragama teori saja. Religion is all you Why? Agama menjadi candu karena dibaca tapi tidak artinya Benar tuh mana maca jeng nunte karena Quran Alhamdulillah paham sadar ayaah nu maca dibaca tadi yang arti nate lobang mana nu maca jeng ngartikan loba nu maca Ay, ceramah nama juga nunya Qul Allahu ahad demi waktu bener tuh Q bunging maka masjid ah darah bakwe pada buttahiyaatjitak-takjienteji muap banget ya ilmu Allah ja ngomong kebitaan nyange salat musa bungaanhersap banget karenabining si terkutak Nah, nafsu lain ilmu. Ku ilmu nggak beres. Kunaon mana utek-utekan al-mukbit yatlu danil. Ini akhlak dalam kehidupan. Nentukan suatu teh kudu aya alasan. Kunaon bagaro? Kunaon minum? Kunaon dahar? Kan aya di urusan dunia. Gak alasan anak dan urusan akhirat. Kunaon? Ya, yang wudhu rek salat aya salat mah menang wudhu tapi aya jelema salat itu tuluh we ya salat saya kejebak ya aliran naon deui maneh salat kadengi itu tuluh we ya salat ka salat nangge ngajawab bae we teu wudhu jadi nu benar teh udang si eta si eta ternyata keur latihan salat tuhnya sakabeng mah bener teh pabelit contoh deui ya nu utek-utekan culukna tanya kunaon utek-utekan tong bibit akan. Oh saya dengar dari pengajian bahwa Rasulullah ini ru'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharikuha dari Wail bin Hujair kalau atahiyat tahrik cek anu ningali Ayah nanti ningali aku mendengar Rasulullah dia berisyarat tapi layu hariku tidak digerak-gerakan. Beda pendapatnya. Berarti nu digerak-gerakan menang, nu digerak-gerakan me menang. Kersaha etang gerak gerak pencuruk berisyarat kernu ayat curukan. Menurut curukan tong diganti ku curuk nu lain. Curug buanana eueuh ganti ku sirah sirah nyeri ganti kuno lain kepangi kira ngaji mah maka ke masjid dulu teman ahlak ke masjid kudu apa Allahumma petahli abu abarah mati kaki yang mana dulu Salat dulu dua rakaat, jangan dulu duduk sehingga kita sholat dua rakaat. ternyata lengit di pemuda Islam deh ya mengariung di masjid disuke nengis nomru di masjid teh anas bahagia orang teh kenal orang di masjid disuke neng alhamdulillah orangnya pemuda hijrah ya geus hijrah di imah masjid mohon ah ngiri ngecas cenah koplo teh tapi alus-alus trik saya teh minimal ngecasnya saring ah tak saya mah nyolobaan masjid teh casan manehna keur ngecas ngong adan manyar teu ngecas di masjid es. Eh, bukan itu trik dakwah mengajak bukan mengejek sal senatu masjid teh make wifi so di wifi-an masjid asa pinu alhamdulillah pinu kuno nawakan pokemon kuno chatting yang minimal ngong adan eh, eh dua jajar menang sok dibikin terbuka masjid emang paling nyeri hati meles ke masjid dikunci masjidnya sampai saya dituduh maling satu ketika di satu perjalanan abus ke jendela tekuat yang ada edannya Sakau dir mantan maafkan aku yang dulu kalau dulu aku edan sekarang aku adan kalau dulu aku haram jadah sekarang sekarang stay on the track on saja ada kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku Oh iya. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taat. Wah, banggalah ningali akhwat, sok tekuat, hayangnya merek coklat. Biar mereka tahu aku punya niat dan tekad sekarang sorry to say akunya udah syariah siapapun akhwat yang memikat tak beri dia coklat kenapa lagi temukan duit kan ke syariah temenan sembarangan siapapun akhwat yang memikat semenjak aku taubat tak ku beri dia coklat asal jangan lebih dari empat ku dia seperangkat alat sholat ya iyalah Nun mati ketemu ba aja iklan, masa ketemu dia nggak ijab? nikahi aku atau tinggalkan. Karena cinta tidak cukup dengan hanya menyatakan, tapi harus mampu menyatukan. Cinta tidak cukup dengan menanggalkan lalu meninggalkan itu menyakitkan, tapi cinta harus menunggalkan. Ya, maka life is a choice. Nikahi aku atau tinggalkan. Begitu aja hidup ya, ya teh. Sekarang wincan ya. <laughs> Allah Kiamat sudah dekat palingan kiihna dicara kelas berarti beban lepaskan perempuan jangan terjebak mitos kalau suka sama seorang dari ikhwan nyatakan saja seperti Khadijah menyatakan cintanya kepada yang disukainya ya mitos maka lola loading lama bapering bawa perasaan garing tuh kelompok kejora tuh kelompok jomblo ceria ya. Rek itu wae hirup teh satu tambah satu dua dalam matematika dalam kenyataan kehidupan supaya bahagia satu tambah satu bukan dua satu aku satu kamu kita kita tidak sama di kartu tanda penduduk tapi kan kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga benar sok nyatakan untuk menyatukan. Kenapa donat bolong tengahnya? Karena hidup nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hati aku buat kamu. Kamu. Ada kotak berapa sudut? Ada segitiga berapa sudut? Ada garis, ada awal, ada akhir berarti kan? Sorry aku nggak mau jadi benda yang tiga tadi. Besar maunya jadi apa? Lingkaran biar nggak ada putusnya sama kalian silman koto aka sambungkan silaturahmi jadi sadulur salembur sakasur sagubernur sajalur ulah sa dapur sa sumur, sa kasur, di akhirat ke sajalur gara-gara ke akun ya maka akhlak itu dibangun maka rasul mah dakwahna nepi ka urang dakwah mah lain kuhulu lain kuhuntu kusuku lain kusira lain kuleta, tapi kulengka. Terima kasih kehadirannya di sini. Dapat ilmu ahlak. besar. eh, ahlak non, Ahlak mah daripada kolako. Kolako itu diciptakan. Manusia diciptakan untuk beribadah. Jadi ahlak mah lain budi pekerti. Mun budi pekerti mah insting. Mudah diajar budi pekerti ke orang Hindu tangkal wae dierokan eh aslina sok di Bali nya kurang aku Islam tapi teu arif karena teu paham akhlak ki dijeun tulisan Wer epi epi bala ke jahiliyah tangkal di kihan Well pikir sing jauh waktu tadi dia penting na ngaji teh hanapkeun tangkalnya keluarga besar sirem kumamun keur hajat ngawinkeun anakna dikihan pangantena palit weddingna hancur jumpa-jumpana masuk baso tahunna buhangser tok daek teh terkawin ka hujana Pernah aku Islam tapi ahlakna bejat eh kenangkuk keur nangkup kikian eh. kumaha mun jejenguk eta rek ngajemput anakna sekolah sok anaknya diharap nungguan harapun sekolahan pas satpam kemana si mamanya kurang ditangkarak Eta diminta pertanggungjawaban di akhirat teh aslina min sekolah darratin khairan yarah. Wa may ya'mal min sekolah darratin sarayarah. Mantap saya mah semenjak hijrah ngaji ninggalin cucungup nangkub tangkarakeun. Eta teh atohun bertek bretek poho meureun nganuhulkeun. Nuhun ah. Jadi dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi kamari tak nabos kamari coba tengah kowe kan ya. saya lebih makan humble nya tapi mau awal oh, mobilnya naik ojek oh ojek naik damri ya jadi kadang saya masuk salut ke diri saya sorangan gitu terus saya mah terkenal tuh si bapak wawuhun si mama wawuhun adik-adik wawuhun saking terkenalnya pas naik damri ke saya Epi kersaan seneng seret-seret ya tenenon lah mencoba belusukan gitu kita abuskan udah dramri ciri budak setengah jam dicarum gak kau sambi oh no peduli iya iya kenawan satu yang geser bu kita murang kali nggak gandengan eh sanepi mohon ustad ke menen asihan anak bu besar hoyong kali Ustaz itu ayat seratan dilarang mengeluarkan anggota badan. Eh, ibu sok salah pengertian. Eta mah ulah leungeun kanu kaca. Kamari ge anu buntung kieu leungeunna. Jadi itu aya beus damri nyabet dikitukeun ku nu buntung bari ngomong untung buntung buntung buntung buntung. Nu buntung ge buntung. Tah maksana eta tutupan kacana ai masihan nenen kamu budak nu ganggu batur sok da ibu mandi kerudungan tuh nganggo acu kurung lebet kan budak mah ka jero jilbab tapi usul lah ngiring mah sok gandeng sabar sok abi mampir asupkeun budak jempling tuh ku jalikeun indungna mah Kemudian budak teh asa kajasaannya. Sadepi mah kan nggak begitu ya tapi orang Ismail tidak kenal dia orang kue wawuhun asker nyusu we beri asa kajarsaan udah budak teh keluar tina kerudung deh ah ngaleuh ah sama sama susu ABC indung maka anaknya luar biasa nuker letik disumput-sumput kubudak mah eleng Matra kawas dona kata indung mah kedua sangir doraka ka ah, dikutuk langsung tinggali perjuangan seorang ibu maka akhlak harus dipahami ya. hati lertah lengkah tangan ulah salah lengkah salah lampah nantinya jadi resah gelisah gundah gulana disebabkan pegat silaturahmi penuh hidayah saya punya budaya kalau ngaji nggak boleh searah ada pernyataan ada pertanyaan biar lebih eksplor so mana MC yang mau bertanya tiga orang saja so yang mau nanya akwar empat lah akwar dua laki-laki dua saya kembali setelah pesan-pesan berikut Sok yang bertanya ada tiket umroh dua orang plus Eropa. Lang pergi jangan kaki. Sok yang mau nanya ada dari Ahwat Ikhwan. Oke, boleh berdiri. Sing tari kue ah, Dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemuda ya suara keren. Dari mana siapa? Gunawan dari Sega Manum di atasnya. Ya Kang Gun, apa yang bisa saya banting? Sial. Mau bertanya apa? Oh, ya udah tuh. Ya. Lihat aja di YouTube. Bagaimana perjalanan hijrah Ustaz Epi boleh? Eh, ingat mati, eh ketika UJ pulang ngaji nabrak tembok terus wafat di sana saya terhenyak Ustadz Wae mau, saya dulu orangnya stres sebelum nikah gaji saya 15 juta stres jadinya duit loba nggak butuh uh. tapi masalah hati tidak terjawab lelah hati aja Majikan mantes imah boga kendaraan punya tapi hati nggak terjawab berusaha dulu saya deh kaya diskotik karaoke masaj sekarang dekat ke masjid tidak ada ya? saya sampai bikin lirik tuh kalau saya jawabnya dengan lirik ya biar simbang jadi ada pengalaman pribadi saya tulis lirik tapi saya nggak uh, apa gak terbitkan album ini karena Andi Rip terancam saya muncul. Ya. Jadi ada satu pertanyaan ke dalam batin. Tidakkah telah kau dapatkan sebuah pelajaran berharga di sepanjang titian hidupmu? Itu pertanyaan buat saya dalam renungan orang teh umurnya sakit segala pernah tak henti kau kejar duniawi tuk sekedar penuhi nafsumu sadarlah hidup hanya sesaat pikir-pikir dunia mengesti jamin akhirat mencan ujian dunia mah diberi tanggana tapi itu diberi jawabanana ujian akhirat mah diberi jawabanana tapi itu diberi tanggana sampai pada akhirnya saya bertanya saya harus hijrah sampai kapankah kiranya mata hatimu kan terbuka hingga akhirnya dirimu kan diri saya teh dapat temukan hidayah loba baturan maut ke motoran ke perang nah orang diberi oh ulama ti konyol Allah maini as'aluka bi husnil khatimah datang kasih mama mah happy kunaonnya stres tapi tertenang hati ya iyalah cek si mama teh Fir'aun ge salah bah ge beungan Yahudi ge pinter tapi tingali paehna Fir'aun apa paehna Fir'aun orang tinginom saya laut diuyu disangka pop ice mama ngomong buka anak tiga Fir'aun gebeg terus mamanya palingnya ah melang ke Epi nah Epi cikal licik nakal di juruk kena pang nyeri nah nah hama nyeri loncing mana emang perentene sampai spray di betot si bapak geti hubungan ngehujankan mana mah lalu berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan sehingga dinilai sang hida sakit ah, ngobrol aja si mama kenapa di hijrah saya nggak mau menyakiti orang tua saya yang melahirkan saya antara hidup dan mati mama doakan Evi sing jadi Ustaz gembang nah mah tengah doakan Evi jadi presiden begung sih jadi presiden Mas jadi ustad usaha tara aya wae duit, bener. Usaha tara aya wae endorse, bener. Yang sabarke di hulu nepi ka suku, kabeh samerek merek Jajakalo Heron Kasiro. Saya nah, akan cowok ambasador. Doa si mama we. Bener, doa ibumu dikabulkan Tuhan. Ibu mana yang tidak mau anaknya soleh? Eh, mama lincap untung rokok ge urang dulu diletakkan tadi tinggal ayat dikotokan kotokan sian anaknya nyerian luka bakar kebayang tuh menindung orang ningali orang lincak untung neraka kapan sakitnya ibu yang melahirkan kita kalau ibu tahu kita pernah berzina sakit nggak bu lebih sakit dari melahirkan tadinya ah, salah satunya kenapa saya harus banting setir berhijrah my hijrah my adventure hijrah berat tapi yang lebih berat istiqomah di dalam hijrah. Penghinaan terus bertubi-tubi. Makanya gabis, tiga baru dak azikro. Saya dapat pujian bukan dapat cacian. Kemana dak penaik memakai baju pemajikan. Di kopea disebut lebe, di kupluk disebut tukang kabel, disebut tukang pila. Anges ah ganeng ah just the way you are, jadi diri sendiri weh dah hirup mana yang kusi eta dicie-cie anjing serta kau masjid ya, ada nama ada anjing serta ada toyokong entong kan rasul ke boga alat antep ke enak rewasana ya, nama ketika kita di cie berhijrah jangan takut jangan minder biarkan semua akan cie pada waktunya Bijil ya, saya dirinya tipir di salah hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu dengan salah hati Mengawal tadi koma komena Goblok <laughs> nah si Eta jadi ustaz Jelo anjing Jadi eh, kalau mam Slowly but sure Tenang Karena bigi anu ngewa Cuma berangkat dari mana Ustaz hijrah dari sadar bahwa hidup tidak akan selamanya. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Ingat mati, itu sebagai motivasi hijrah. Bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Kullu ajal limusamma, kullu man alaiha fan, kullu nafsin ikotul mau. Next, ada lagi? Sok ibu yang di depan, oke. Okay. Pada naros, pada ditarosa. Eta kadon heureuy. Hompila, hompila, hompila. Sok nu mana? Sok pasian mik. Nu pasagi we tong ngumpulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di Manten, Bu? Dari, dari mana? Nabi bersabda, "Malayutroku kulluhu la kulluhu." Kalau tidak bisa semua sebagian. Jadi nggak mungkin bu langsung sekali hijrah ngajakkan sunnah. Ya, wow itu berat. Proses satu, wudhu dari tangan dulu, betul tidak? Nanti dengan one by one step by step toba kon antoba, pak iza farog safangsob kenapa kita bu kalau pipis malam-malam ya kacai dulu diajarkan sebelum tidur kan pipis dulu Mata rek pipis pipis lebih kaya, ka lakukan yang bisa Anda lakukan dari latihan mengamalkan sunnah nanti akan terbentuk alarm biologis seperti kita makan di nopoek put paru mampu kerdahar jo panon onte kadinya terbentuk alarm biologis kenising di omeh jadi kanu banget uh, aing mah poe sunnah juga sama bu maka mulai tanamkan sunnah ke anak ke suami ya kalau mau tidur dulu kalau mau tidur wudhu dulu lain wudhu dulu wudhu dulu wudhu dulu mas cakot ya wudhu dulu nanti terbentuk alarm biologis nah hari ini tingkatkan mau mau salat laulaan asyuko ala umar umar amar tubuh bisyuwalki indak kulis sholat. kalau tidak memberatkan umatku aku perintahkan setiap mereka hendak sholat menghadapku untuk bersiwak gosok gigi mengenai nama ya logik sih makanya ngomong yang Allah bawa belenok, bawa jengkol nah. tapi persoalan ibu STMJ sunnah terus maksiat juga jalan larangan di laut nah ya itu manusia nggak ada yang steril dari dosa bu tapi hapus maka tukap piru minas sholah ila sholah dari satu sholat ke sholat berikutnya untuk ibadah harian subuh ka duhur nyeun dosa hapus ku asa nyeun dosa hapus ku maghrib nyeun dosa hapus ku isya nyeun dosa tuluykeun di subuh itu minas salah ila salat ada kiparat dosa mingguan minal jumat ilal jumat lalaki juahan ada kiparat dosa tahunan minal ramadan ilal ramadan ada kiparat, dosa insidentil minal umrah ilal umrah itu dibatil kawair jadi ibu normal kalau ibu belajar mengamalkan sunnah itu udah poin tapi sering melanggar kesalahan itu pun poin asal sadar itu teh kesalahan karena tidak ada manusia yang steril dari do dosa nges wudu itu wudu deh dong wudu deh gimana nges wudu itu ah kalau mana mah emang mau wudu deh ah bisa diajak kompromi pisang eh eh eh mana kadang mau apa baturanan nyata al itu tipe bukurihi itu yang bukurna gitu jadi ibu slowly but sure pelan tapi pasti ibu hari ini tanamkan belajar wudhu hari ini belajar kaki uh keren kalau sunnah sudah ada di rumah mau oh, sunnah teh disusun sangkan nyunah nyunah nyusun Nah, nah. oke okay, next satu lagi lah. Oke okay, pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Islam mengenai manusia sebagai makhluk budaya makhluk budaya anak Betawi ketinggalan zaman katanya anak Betawi nggak berbudaya katanya manusia tuh makhluk budaya budidaya agama bukan budaya tapi budaya seakan-akan seperti agama budaya kan agama nggak agama eh, nggak agamaan budaya budaya karena budaya seperti agama malah ada banyak lahir agama-agama Buddha budaya seperti sundawi witan agama budaya bagaimana kalau manusia disebut e, makhluk budaya dan memang diberi budi dan daya naon budi akhlak daya kreasi cuman berakhlak berbudidayanya dasarnya agak agama. Contoh, ayo hormat keindung Indung, budaya agama. <clears throat> Tapi ayan menyebut budi pekerti. Budi pekerti, hormat keindung Indung mah. Selama menghormati ibunya, merasa ibu itu karena menyusui membiayai karena hormat ke indung ternyata budi pekerti tapi mun budaya ya no eta budi pekerti tapi mun agama mah bukan begitu ah rek rek ngurus rek ngurus rek ngabiayaan rek ngabiayaan rek nyusuan rek nyusuan ah ieu mah perintah Allah makanya ada dulu peribahasa mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga ya pernah dengar kalimat itu namun budayanan Degung Mari kita budayakan Degung memasyarakatkan Degung dan mendegungkan masyarakat Memang manusia itu makhluk berbudaya, tapi budaya yang sesuai syariah. Islam tidak melarang budaya. Bentar, kan pandangan Islam yang diminta ya. Islam tidak melarang budaya selama budaya itu searah dengan is. Tapi hati-hati akan menjadi sebuah persoalan baru ketika budaya mengalahkan Islam. Contoh, budayanya di Agustusan diurang memahat Balap karu. Oke, okay? aki-aki di benangan mangkep paku bujurna kita ngasupkan paku karena botol. <laughs> sampai siap gitu loh ya nempi kayaknya kikilan, ya. doraka eta menang Ustad balap karung menang kan budaya kenanawan asal sesuai mata konek balap karung timah masing-masing karungna star dipantau masing-masing finishnya di masjid prit setengah opat subuh balap karung menuju masjid maut ke balap karung syahid 5 Agustusan merdeka apa ya mereti Allah tapi cara penyikapinan dengan budaya yang tidak jelas Agustusan tapi masjid kosong salat tuh batur ditinggal di kerbalap karung cenah maut kerbalap karung maut kerdi karungan bapak-bapak make daster dibedakan dikuciran tului mengba maut keur gitu. hmm ngambek tah Bapak Aing maut kerja di bencong. Ini kan budaya. Sampai sini ini nggak mau ketinggalan. Uh, aing mah. Hayang ngiluan, balap karung ngiluan atun ini balap karung ini naon balap karung balap maut. Tongan hina cenah. Teh tetare komentar. Sok bere cek RW tuh udah umur mah apa. Bere sini teh karung. Eta mah asup kanu karung lebih tikang guru lulu catanana kami salut kami surat ini juara ini hebat hebat hebat juara juara siasaan ngabuskan beri karena etan ini di aslog aslogan teh Islam tidak melarang yang budaya selama budayanya selaras dengan keinginan is Islam. Kalau pertanyaannya apakah manusia itu makhluk budaya? Iya. Tapi hati-hati dengan budaya yang tidak sesuai dengan akidah. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kasege panjang, kasege pondok, pa amplopna di situ Hampura tuh bisa panjang, no ayam pondok da anger amprok mah ngasa ya, Saya belum berhenti nih ya. Ka situ mulai kopea sakitu WA. Ah. ayah tomat, ayam putih tamat eh Apa Bu? Masih tahan? Masih tahan? Egois kalian tahan aku mana tahan ya karena ada acara subuh akbar nanti di gereja Canaka saya harus memberikan hak tubuh jadi mohon maaf atas segala kurangan kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi sorry to say ceramah yang ini panjang-panjang itu trik Ustaz Epi biar diundang lagi sakitnya yang biar yuk berdoa yuk biar tetap berakhlak ya saya sekali semuanya sekali. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ini. Aku. As'aluka. Memohon kepadamu. Ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. wariskan Warizkon wasi'an. Rizki yang luas. Wasifaan dan obat mingkul lidain dari segala macam penyakit termasuk penyakit moral doa tentang akhlak Allahumma ya Allah janibni jauhkan aku min mungkaratil akhlak dari kerusakan akhlak wal ahwa dari hawa nafsu wal adwa dari penyakit-penyakit wal a'mal dari rusaknya amal doa ini kenapa ada penyakit-penyakit saya kemarin ke Garut kemudian di Bandung tidak seperti ini saya ngobrol dengan Depsos ternyata Garut sekarang lagi dijangkiti komunitas LGBT dan dominan. Lalu laporan terakhir dari Majalengka, Ustaz Kersatu ngebahas LGBT. Lelaki kalalaki, kalalaki. Ini masalah Maka harus kembali ke masjid biar Allah rukyah segala penyakit dan energi negatif dalam tubuh ini. Hati-hati bergaul karena hidup tergantung pergaulan. Bergaulah dengan orang yang soleh. Maka tema gapleh besok di Trans Studio Bandung pada maghrib judulnya keren rek itu wae hirup teh rek itu wae teh aya singkatanana naon usah singkatanana isukan we datang ka ditu rek itu wae besok ya datang di Trans Studio Bandung pada maghrib lewat Isa dengan tanya jawabnya aku lu kali ada astagfirullahaladzim terima kasih yang jauh mendekat sudah menjadi amal soleh dengan kedatangannya di sini. Semoga menjadi kibarat bagi dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.